Sekarang kita sampai pada bab al qaulu fil asma wa sifat. Pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Eh sebetulnya sudah kita lalui pada penjelasan al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini beliau lebih sedikit memperinci dan insya Allah kita juga akan sedikit memperinci masalah tauhid asma wa sifat tersebut. Al-Imam Abu Bakar Ismaili berkata, "Wa ya'taqidun An Allah Ta'ala mad'un bi asma'il husna wa mausufun bi sifatihi allati samma." Para imam-imam alil hadis meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang sangat amat mulia. Wa mausufun bi sifatihi allati samma dan dia Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan bagi dirinya. Wa wasafa biha nafsahu yang dia mensifati dirinya dengannya. Wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dan Nabi SAW mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut. Ini yang sudah kita pernah sampaikan dalam definisi tauhid asma wa sifat, yaitu kita wajib menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dari nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Qur'an atau yang ditetapkan oleh Nya saya salam di dalam sunnahnya hadisnya yang sahih tanpa menyerupakan dengan makhluk tanpa membagaimanakan sifat Allah tersebut tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya atau tanpa mentakwil dan tidak menafikan sama sekali nama dan sifat Allah tersebut. Itu adalah definisi tauhid asma wa sifat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwani fillah rahimani warhamukumullah, pada kesempatan ini ingin ya kita bacakan sedikit ya, tentang keutamaan belajar tauhid asma wa sifat dan sekaligus tentang kaidah-kaidah dalam memahami tauhid wasifat, yaitu eh, tauhid tentang tauhid asma wasifat. Ini saya akan nukilkan eh, secara global dari kitab yang sangat amat eh, bagus sekali yang berjudul al Kawaid wa Dawabit As-Salafiyah fi Asma wa Sifat Rabbil Bariyah. Kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan eh, salafiyah dalam tauhid asma wa sifat ya. Kitab ini dikarang oleh seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Madinah yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Sadiq An-Najjar ya kalau mungkin sekarang doktor ya An-Najjar dan kitab ini diberikan rekomendasi oleh Asyikh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan juga Asyikh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili. Nah, kitab ini sangat bagus dalam bab kaidah-kaidah memahami tauhid asma wa sifat. Namun sebelumnya ingin kita sampaikan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang keutamaan tauhid asma wa sifat. Beliau mengatakan wa hadzal qismu minal akhbar asrafu anwa'il khabar. Bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat itu merupakan semulia-mulia ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kabar berita. Wal imanu bihi aslul iman bima adahu bahwasanya iman kepada nama-nama sifat Allah merupakan pondasinya iman ya wastimalu qur'ani wal kutub ilahiyah alai aksar min istimaliha ala adah Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelum Al-Quran itu lebih banyak eh, kandungannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampir kita dapati setiap ayat itu pasti ada penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba antum baca Al-Fatihah dari awal sampai akhir, pasti antum dapati nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim jelas ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tak nama Allah? Rabbil Alamin. Alhamdulillah Allah. Ya. Malik Yaumiddin. Malik nama ya Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kepada Engkau lah ya Allah. Disebut nama Allah atau disebut ya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, meminta kepada Allah. Ya. Kemudian siratal ladina an'amta alaihim, ya siratal ladzi an'amta alaihim. Semuanya ada penyebutan ya Allah Subhanahu wa taala, entah namanya, sifatnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sudah kita sampaikan ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an yaitu ayat apa? Ayatul Kursi. Ya, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Ayu ayat yang kita bilai a'zam. Ayat apa yang termulia dalam Al-Quran? Beliau menjawab, pertama kali Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sampai beberapa kali Rasul mengulang pertanyaan tersebut. Kemudian sang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi. Ayat kursi. Kemudian Rasul mengatakan, liyahni kali ilmu abal mundir. Selamat atas ilmu yang kau miliki wahai abal mundir. Kunyanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini kata para ulama, mengapa ayat kursi? Ayat yang paling mulia karena ayat kursi kandungannya berkaitan dengan nama Allah, zat Allah, sifat Allah ataupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang paling mulia, hadis yang paling mulia, ilmu yang paling mulia, ilmu yang berkaitan dengan tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mengetahui hal seperti ini, kalau kita rajin belajar masa salat, masalah zakat, puasa, masalah fikih, maka lebih dari itu wajib untuk kita apa? lebih antusias bersemangat mempelajari tauhid asma dan asifat, Karena itu merupakan asraful ulum, semulia-mulia ilmu. Yang juga hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam syarah kitab Al-Aqidah Tahawiyah di awal-awal kitab tersebut beliau mengatakan fa innahu lamma ilmu usuluddin asraful ulum isyarful ilmi bisyarfil ma'lum bahwasanya ketika ilmu tentang usuluddin akidah itu adalah semula mulianya ilmu. Karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan fa'innahu la hayata wala na'ima wala tuma'ninata lil qulub illa bi an ta'rif rabbaha wa fatiraha wa ma'budaha bi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian kata beliau, kata al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, Sesungguhnya tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada kenikmatan dan ketenangan dalam hati manusia sampai hati tersebut mengenal Robnya, mengenal penciptanya, mengenal sesembahannya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Di sini juga demikian, Al-Imam Nukaim rahimahullah mengatakan bahwasanya khabar, ya, khabar atau kabar tentang Nama dan sifat Allah itu semula-mulianya kabar berita. Wa dilala biha ala subuti mukhbirihi a'dham min tanawuiha fi ghairihi. Eh bahwasanya penjelasan tauhid asma wa sifat itu lebih menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala dibandingkan semua kabar-kabar berita yang lainnya. Wa dalika li syarafi wa 'azamati wa syiddatil haja ila Yang demikian itu karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya dan karena kebutuhan tentang tauhid asma wa sifat ini ini sangat amat ya luar biasa. Artinya manusia lebih butuh kepada ya mengenal Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia eh butuh kepada makan dan minumannya. Dia selalu butuh kepada Allah setiap apa hembusan nafasnya. Eh kalau kita butuh makan minum hanya beberapa kali saja sehari, namun kita butuh kepada Allah setiap detiknya, setiap hembusan nafas kita. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku, eh, ya, meskipun hanya apa? sekejap mata. Artinya kita selalu butuh kepada Allah setiap detiknya, setiap hembusan nafas kita, setiap denyutan nadi nadi kita. Wa kanat ila tahsili ma'rifati aksar wa ashal wa abyan min ghairihi. Mengenal Allah lewat nama dan sifatnya itu sekali lagi lebih dibutuhkan, lebih diwajibkan dan itu lebih mudah dan penjelasannya sangat amat terang benderang daripada yang lainnya. Ini dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah. Di sini sekali lagi sudah kita ketahui tentang ya, keutamaan belajar tauhid asma wa sifat ya. Sebetulnya pelajaran ini butuh tahunan ya untuk kita pelajari. Eh, banyak buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Eh, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang pertengahan. Eh di sini eh buku ini pertengahan. Ini pun kalau kita ajarkan mungkin bisa ya empat tahunan mungkin atau tiga tahunan ya karena memang butuh betul-betul pemahaman yang benar karena ini berkaitan dengan al khaliq subhanahu wa taala zat yang kita ibadahi namun mala yudrakul apa yang tidak bisa di gapai keseluruhannya tidak bisa ya tidak mesti kita tinggalkan semuanya ya kita ambil fatakullaha masatatun ya di sini kita hanya ya, secara global mempelajari tentang kaidah-kaidah. Ya. Ini kita baca kesimpulan saya dari buku ini. Ya. Beliau membawakan beberapa kaidah. Yang pertama, kaidah yang pertama, ya untuk mungkin saya tulis, ujubu ma'rifatillah wa asma'i wa sifati bisama' bil akal. Kaidah yang pertama, wajib mengenal Allah nama-nama dan sifatnya lewat dalil Al-Quran dan As-Sunnah bukan lewat akal semata. Ini sudah kita sampaikan masalah tauhid asma wa sifat ini masalah halal gaib. Ya, kita ya tahu Allah punya nama Ar-Rahman. Kita ya tahu nama Allah ya Al-Aziz, nama Allah Al-Malikul Qudusus Salam. Tanpa apa? Lewat dalil Asma wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak tahu di sana ada surga, ada neraka, di sana ada adab kubur, nikmat kubur, di sana ada hari timbangan amal perbuatan, yaumul hisab. Tidak tidak ketahui semuanya kecuali lewat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yu'minuna bil ghaib. Eh, di antara halal ghaib yaitu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu Allah punya sifat al-wajah, Allah punya sifat tangan, Allah punya sifat istiwa, Allah punya sifat turun, eh, dan lain sebagainya, kecuali lewat wahyu, lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Akal hanya ikut mendukung apa yang telah disampaikan ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Eh bukan berarti kita menanggalkan akal tidak, ya. Makanya dalam Islam ada dalil nakal Al-Quran dan Sunnah dan ada dalil akal. Akal eh belakangan. Setelah Al-Quran dan Sunnah, akal baru apa? Sebagai sampingan saja, pendukung saja. Ya, bukan sebaliknya, sebagaimana kelompok al-bid'ah. Akal didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini ajaran yang keliru, ajaran yang sesat, ajaran yang batil. Ya ayuhalladina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekala wajah Rabb, kita wajib mengatakan Allah punya wajah. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak punya wajah, kita tolak ucapan tersebut. Ya, sekali lagi kaidah yang pertama wajibnya memahami ya tauhid asma wa sifat lewat dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Apalagi Islam sudah sempurna. Ya, Islam sudah sempurna karena Allah telah berfirman, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau masalah buang hajat saja, Islam sudah menjelaskan dengan terang beneran dengan perincian yang sangat luar biasa. Kaki mana yang didahulukan ketika masuk, apa doanya ketika di dalam tidak boleh menghadap kiblat ketika qadul hajah, ketika keluar dari toilet kamar mandi, eh kaki kiri dulu yang dijauhkan, kemudian baca doa gufranak, Perinciannya luar biasa. Ya. Makan itu ada tata, tata caranya, ada adab-adabnya. Semuanya diajarkan Islam. Apalagi yang berkaitan dengan zat yang paling mulia tentang dirinya. Maka lebih utama Al-Quran dan Sunnah menjelaskan dengan terang benderang. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim tadi. Eh, bahkan isi Al-Quran itu ya berkaitan dengan tauhid semuanya. Eh, di antaranya tauhid asma wa sifat. Eh, dari awal ayat sampai akhir ayat eh tidak pernah lepas daripada tauhid asma wa sifat. Bahkan masalah hukum-hukum dalam Islam. Eh, ya, masalah misalnya eh potong tangan bagi pencuri, wasari wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaan bima kasabana kala wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangan mereka. Ya, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhiri dengan apa? Tauhid asma sifat. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan ini kata para ulama bukan begitu saja Allah taruh nama dan sifatnya dalam ayat tersebut. Ada ya hikmahnya, ada keterkaitannya. Makanya dalam eh, dikisahkan oleh para ulama, suatu saat ada seseorang dia mungkin lagi eh apa namanya merajaah hafalan. Eh hafalannya surat Al-Maidah. Eh nggak tahu kita sampai surat mana. Eh, ya, ada orang dia ini lagi baca lewat hafalannya. Wasariqatu wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaan bima kasaba nakal Allah wallahu ghafurur rahim. Ada seorang Arab Badui yang dia fasih bahasa Arab, dia tahu eh, tentang ya rahasia keindahan Al-Qur'an. Ya, ucapan Allah terutama ya dalam ayat-ayat tersebut adalah ucapan yang penuh dengan sastra. Eh, kata orang Arab Bali tersebut tidak benar hafalanmu ini. Mungkin orang Arab Bali tersebut tidak hafal, cuma nggak pas itu ayat tersebut. diulangi lagi oleh orang tersebut. Wasariku wasariqatu faqtau aydiyahuma majazan bima kasabara makinallah wallahu ghafur rahim. Tetap dikatakan salah ucapanmu tadi. Kenapa yang benar? Wallahu azizun hakim. Kata para ulama, kenapa orang Arab Bali tadi itu tahu kesalahan orang tersebut? Karena nggak cocok ayat tersebut dengan akhirnya. Eh, kau dikatakan laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya. Eh, sebagai balasan dari Allah dan eh, kalau menurut ucapan tadi yang pertama tadi orang yang menghafal tadi, wallahu ghafur rahim, Allah maha pengampun lagi penyayang. Berarti nggak bisa dipotong, berarti apa? Dimaafkan, nggak cocok, nggak connect Ya, antara awal dengan akhir ayat tersebut. Yang tepat dalam surat Al-Maidah tersebut, wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa. Artinya orang yang berbuat kriminal tadi wajib diberikan sanksi Kan Allah aziz, Maha perkasa. Namun meskipun Allah Maha perkasa, Allah tidak zalim. Allah hakim, Allah Maha apa? Maha bijaksana. Keperkasaan Allah tidak mendolimi. Ya. Kebijaksanaan Allah tidak ya menunjukkan akan kelemahan Allah namun Allah apa aziz ini sekali lagi ayat-ayat tentang eh hukum-hukum Allah banyak juga apa diakhiri dengan tauhid asma wa sifat makanya sekali lagi inilah eh keutamaan kedudukan tauhid asma wa sifat atau ilmu berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hampir ayat-ayat Al-Qur'an itu dipenuhi dengan tauhid asma wa sifat seperti tadi dalam surat Al-Fatihah Intinya sekali lagi tadi bahwasanya mengetahui nama dan sifat Allah harus lewat dalil. Ya, tidak boleh apa? Hanya akal-akalan semata. Kaidah yang kedua. La yutajawazul Quran wal hadis fi babil asma wa sifat. Ya, tidak boleh melampaui melangkahi Al-Qur'an dan hadis dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini eh, penekanan takit bagi kaidah yang pertama tadi. Eh, tidak boleh melampaui atau melangkahi Al-Quran dan Sunnah dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah tidak boleh kita menetapkannya. Contoh dalam masalah nama. Tidak boleh kita memberi nama anak kita Abdul Rashid. Ya, dan ini banyak sekali terjadi orang dinamai anaknya dengan Abdul Rashid. Padahal Ar-Rashid bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Baik dari Al-Qur'an atau hadis yang yang sahih. Ya. Ar-Rashid bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh memberikan nama anak Abdul Rashid. Ya. Kalau memberikan nama Ar-Rashid saya tidak ada masalah. Cuma Abdul Rashid menyadarkan seolah-olah Ar-Rashid sebagai nama Allah ini tidak benar. Kenapa? tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Eh demikian pula sifat-sifat Allah. Eh tidak boleh kita apa melampaui Al-Quran dan Sunnah. Kita hanya menetapkan apa yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana ibadah. Tidak boleh kita melaksanakan ibadah apapun kecuali dengan dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah tauhid asma wa sifat tidak boleh menetapkan ya apapun dari nama dan sifat kecuali yang telah Allah tetapkan bagi dirinya atau yang diterapkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Makanya definisi tadi yang kita sampaikan itu yang paling utama. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW karena memang ya seperti tadi dikatakan nama dan sifat Allah tidak bisa kita ketahui kecuali dengan wahyu ilahi, wahyu dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi wasallam. Kaidah yang ketiga, asma Allahi wa sifatuhu tasbut bi khabaril ahad. Nama dan sifat Allah itu bisa ditetapkan meskipun lewat hadis ahad. Ini sudah kita sampaikan, inilah salah satu perbedaan antara al-sunnah wal jamaah dengan eh, sebagian kelompok-kelompok sesat. Eh, seperti kelompok disebut tahrir. Yang mereka mengatakan ya kita hanya menetapkan akidah kalau hadisnya mutawatir. Eh, secara gelambang mutawatir itu yang eh, banyak perawi-perawinya, periwayatannya banyak. Kalau hadis ahad tidak banyak, ya eh, mungkin satu dua tiga, ya eh, tidak sampai kepada derajat mutawatir. Eh, para ulama al-sunnah wal jamaah membagi hadis menjadi hadis mutawatir, hadis ahad sekedar untuk diketahui saja bukan untuk dibedakan. Kalau mutawatir bisa dipegang dalam masalah akidah, kalau hadis ahad tidak boleh dipegang dalam akidah. Ini adalah pembagian yang sesat. Tidak ada ulama alusna wal jamaah seperti Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak pernah membagi ya dalam masalah membedakan hal ini dalam dalam masalah hujjah, dalil atau pendalilan atau sebagai hujah. Eh, mereka semua alusuna wajah mengatakan selama hadis itu sahih dari Rasulullah SAW wajib apa diterima. Makanya sudah kita sampaikan kemarin Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah mengatakan ya wa qabuli mana taqabihi kitabullah taala wa sahat riwayah an Rasulullah SAW. Alusuna wal jamaah ulama-ulama il hadis itu menerima semua yang dikabarkan oleh Al-Quran dan yang dikabarkan oleh hadis yang sahih wa sahat bir riwayah. Yang paling sahih, entah mutawatir atau hadisnya ahad wajib diterima dalam masalah apapun urusan agama ini. Baik dalam masalah akidah ibadah, selama itu sahih dari Rasulullah SAW, wajib diterima. Karena Allah mengatakan, wa ma'atakum rasulu Apa yang diajak ke Rasul, ambillah semuanya. Entah derajatnya mutawatir, entah derajatnya ahad, yang penting sahih dari Rasulullah SAW wajib diterima. Ya, ini adalah apa? Kaidahnya al-sunnah wal jamaah. Dalam semua bidang, ya, akidah, semua hadir Rasulullah SAW wajib diterima selama sahih. Baik mutawatir atau hadisnya ahad. Ini makna kaidah yang ketiga. Asma Allah wa sifatuhu tasbutu bi khabaril ahad. Kemudian kaidah yang keempat. Wujubu isbati nususi sifat wa ijra'iha ala dhahiriha. Wajibnya menetapkan nas-nas sifat dan memperlakukannya sesuai dengan dohirnya. Ya, eh, sesuai dengan apa? Redaksinya. Tidak boleh ditakwil-takwilkan. Ini makna yang eh, sudah kita sampaikan. Bila takwilin, bila tahrifin. Menetapkan tanpa mentakwil. Tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Contoh misalnya ketika Allah ya berfirman Ar-Rahman alal arsistawa. Allah bersemayam di atas ars. Lalu sudah wajah mengatakan ya Allah bersemayam artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas ars. Seperti tafsirnya Imam Mujahid dan Abul Aliyah dari ulama tabi'in. Bukan seperti kelompok alil bid'ah. Mereka mengatakan istawa artinya istaulah. Allah menguasai. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang mentawil seperti ini itu mengikuti jejaknya orang-orang Yahud. Kenapa? Orang Yahudi Allah perintahkan untuk mengatakan wakulu hittatun. Ya Allah ampunilah kami. Itu arti hittatun. Namun orang Yahudi mengatakan hinta ditambahi apa? Nun. Orang-orang al-bidah ketika Allah mengatakan istawa, mereka mengatakan istawalah ditambahi lam. Orang Yahudi menambahi nun, orang-orang al-bidah menambahi apa? Lam. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alangkah miripnya ya lamnya alil bid'ah dengan nunnya orang-orang al-Yahud. Itulah kebiasaan mereka yuharifunal kalimah an mawadi'i. Mereka suka apa? Menawil-awilkan, menyelewengkan dari makna yang yang sebenarnya. Demikian pula ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa sulusu al-laili al-akhir. Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Seraya mengatakan man sa'alani fa'utiyah. Barang siapa minta kepadaku aku akan beri. Man sa'adani fa'idanna. Barang siapa yang minta perlindungan aku lindungi dia. Ini adalah apa? Akidah al wal Jamaah mengatakan Allah turun sepertiga malam terakhir di mana saja malam ter, sepertiga malam terakhir tersebut. Ya. Ini adalah apa? Akidah al wal Jamaah Allah turun. Namun turunnya Allah laisa si syai'un. Tidak sama dengan turunnya apa? Al makhluk. Alil bid'ah mengatakan yang turun bukan zatnya Allah, yang turun adalah rahmatnya Allah. Padahal jelas Allah Rasul mengatakan yang zilu rabbuna. Makanya dikatakan kita memperlakukan hadis tersebut sesuai dengan dohernya Allah eh Rasul mengatakan yang zilu rabbuna. Rasul ya mengatakan tanzilu rahmatu rabbina. Ini menunjukkan sekali lagi perbedaan antara al-sunnah dengan al-bid'ah. Al-sunnah wal jamaah mengatakan kita memperlakukan, menetapkan ya nas-nas sifat sesuai dengan dohernya Allah ya bersemayam, kita tetapkan Allah bersemayam. Allah turun ke langit dunia, kita tetapkan Allah turun sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan makhluk walam yakulau kufuan kufuan ahad. Ya. Kemudian kaidah yang berikutnya dahiru dahiru nususi sifat ma yatabadar ilal akli salim minal ma'ani wa huwa yakhtalif bihasabi siyaq wa ma yudhaf ilaihi al kalam. Dohirnya, ini masih kelanjutan kaidah yang keempat tadi. Dohirnya nas nasifat itu dipahami ya langsung oleh akal yang ya sehat dari makna-makna yang ya dohir tadi. Namun dohirnya nas, ya dohirnya nas itu sesuai dengan redaksi ayat ataupun hadis. Ya, bukan ya dohir itu yang dipahami oleh akal yang yang kurang sehat, ya. Karena terkadang sebagian orang mengatakan, oh dohirnya rahmat Allah yang turun. Tidak, ya. Dohirnya apa? Sesuai dengan akal yang sehat, yang zilu Rabbuna. Kemudian dalam memahami konteks ya Al-Quran dan Hadis tentunya butuh pemahaman yang yang benar. Di antaranya butuh pemahaman bahasa Arab, ya. Tentunya bukan bahasa Arab ya yang tidak bisa bahasa yang sempurna seperti pasaran eh bahasa Arab pasaran bukan namun bahasa Arab yang betul-betul dipahami oleh ya, ahli bahasa ya dan itu butuh apa butuh pemahaman yang yang benar contoh sebagian orang mengatakan Allah di mana-mana dengan dalil ayat wahwa ma'akum aina makuntum dia bersama kalian di mana saja kalian berada kata mereka dohirnya kan ya, zatnya Allah ini. Ya, kita katakan itu bukan dohirnya. Ya mungkin secara sekilas orang yang mungkin tidak paham redaksi ayat tersebut mengatakan apa zatnya Allah padahal tidak demikian. Ya, dohirnya nas itu dipahami juga lewat redaksi ucapan. Tidak se ya istilahnya ya semena-mena memahami lewat eh konteks satu itu saja. Contohnya ayat tadi itu surat al hajj ayat yang kelima Memang kelihatannya ya, kelihatannya secara sepintas kalau dipotong ayat itu menunjukkan yang di mana-mana itu zatnya Allah. Padahal kalau kita baca komplit tidak demikian maknanya. Makanya dikatakan kaidah berikutnya yang kelima ini, dohirnya nas itu juga dipahami lewat redaksi ucapan. Karena apa? Eh, untuk perhatikan ayat surat Al-Hadid ayat yang kelima, Huwaladhi khalaqas samawati wal arda fi sitati summa stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Ini zatnya Allah bersemayam di atas al-aras. Kemudian Allah mengatakan, Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dialah Allah yang mengetahui, ya ini berkaitan dengan ilmunya Allah. Ini berbicara tentang ilmunya Allah, sifat ilmunya Allah. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi wa ma yakhruju minha dan apa yang naik ke atas ada yang keluar dari atas bumi. Eh wa ya'lamu ya'lamu ma yarju bil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yarju fiha. Dia tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Kemudian Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini bukan zatnya Allah namun ilmunya Allah. Kenapa? Ayat sebelumnya mengatakan tentang ilmunya Allah. Apalagi ayat tersebut ditutup dengan firman-Nya wallahu bima ta'maluna basir dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian apa perbuat ya. Makanya kalau membaca setelah komplit jangan setengah-setengah. Sebagaimana orang ya ketika dia mengimami salat membaca ayat fawailul musallin langsung turun rukuk ya. Ini apa? Naudzubillah min dalik kecelakaan bagi orang sholat semuanya kecelakaan imamnya juga kecelakaan ya celaka binasa ya karena apa memotong ayat baca ya, ayat selanjutnya fawailul salin musallin di nahum an salatihim jangan dipotong makanya ayat tadi jangan dipotong wa huwa ma'akum aina kuntum ya, karena apa kalau demikian kelihatannya secara sepintas yang bersama kita itu zatnya naudzubillah min dalik Ya, apakah zat Allah bersama kita ketika di tempat kotor naudzubillah min dalik? Ya Allah di atas al-ars, Allah fis sama. Ini akidah al-sunnah wal jamaah. Maka sekali lagi redaksi nas-nas tentang sifat Allah ini wajib juga dipahami sesuai dengan dohirnya dan itu dipahami juga lewat redaksi ya al-kalam. Apalagi tadi firman Allah wa ma'akum aina makuntum ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas ya sahabat Rasul yang paham tafsir Al-Quran, mendapatkan doanya Rasul, Allahumma faqih fidin wa alimut ta'wil. Abdullah bin Abbas mentafsirkan yang tadi yang dilihat dalam tafsir nukiasi dan yang lainnya. bila mengatakan, alimun bikum aina kuntum. Arti ma wahuwa makum aina kuntum. Dia Allah bersama kalian di masa kalian berada. Kata Abdul bin Abbas, Allah alimun atau alimun bikum. Allah mengetahui kalian di mana saja kalian apa? berada. Jelas redaksinya mendukung tafsirnya ahli sunnah yang bersama kita adalah ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Ya, apalagi didukung dengan apa? Tafsirnya seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kaidah yang berikutnya. Al ijma hujjatun fi babil asma wa sifat. Ya, ijma ya kaum muslimin itu hujjah dalam tauhid asma wa sifat. Di antaranya, ya, ijma'nya para sahabat Ar-Rasul Sallam, semua sahabat telah sepakat mengatakan Allah fisama, Allah di atas al-arsh. Ya. Demikian pula, ya, Imam Al-Auza'i rahimahullah pernah mengatakan kunna watabiun, mutawafirun anakul anallaha fauqa fi ya. Ada seorang ulama ayat tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Auza'i mengatakan kami yaitu para tabi'ut tabi'in dan juga para tabi'in sepakat mengatakan Allah ada di atas arsnya, di langitnya atau di atas langitnya. Ini adalah apa? Ijma para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka itu adalah hujah eh, yang menyelisihi ijma tersebut tentunya di atas apa? kesesatan. Yang menolak Allah ada di atas aras ini telah menyelisih ijma'nya para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at dan juga berkaitan dengan masalah-masalah sifat yang lainnya. Semuanya sepakat. Eh kalau ada kesepakatan ulama eh atau para sahabat dan Rasul mengatakan la tajtami ummati ala dolalah. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ya, di antaranya kesepakatan para as adalah hujjah. Eh, maka haram untuk menyelisihi mereka. Allah berfirman, "Wa may yushaqiq rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwali ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran padanya dan dia mengikuti selain jalannya orang yang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dalam neraka jahanam dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Kaidah berikutnya, al fitarus salima muwafiqatun lima jaat bis syariah min isbati asma'illah wa sifatihi. Bahwasanya fitrah yang ya masih sehat, masih normal itu pasti ya sesuai pasti mendukung apa yang dibawa dikabarkan oleh Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, contoh, ya. Fitrah tadi tentang Allah ada di atas ars. Ya. Ini adalah apa? Dalil yang eh, mendukungnya dalil Al-Quran jelas. Eh, bahkan sudah kita sampaikan dalilnya. Insya Allah pada bab berikutnya itu disebutkan oleh beliau Al-Imam Abu Bakar Ismaili tentang masalah istiwa Allah, ketinggian Allah. Nanti akan kita bawakan ucapan-ucapan ulama tentang dalil-dalilnya. Eh, insya Allah. Ah, dalil tentang ketinggian Allah itu dalil Al-Quran, hadis, ucapan sahabat, tabi'in dan sebagainya. Kemudian juga dalil akal, eh, ya. Karena apa? Secara akal, eh, ya, nama sebagaimana kata Al Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal. Allah itu ada di atas. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allah ada di atas. Ya, bukan di bawah. Itu kata Imam Abu Hanifah. Li'anal asfal, karena sifat bawah secara logika tidak sesuai dengan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekali lagi secara logika demikian. Demikian pula ketinggian Allah didukung oleh dalil fitrah. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kisah seorang yang bernama Al-Hamazani yang bertanya kepada imamnya kelompok Ahlil Kalam, kelompoknya Asy'ariyah yang bernama Abul Ma'ali Al-Juwaini. Al-Imam Al-Hamazani ya, mengatakan, "Wahai imam, ya, engkau mengatakan Allah ada di mana-mana." Ya. Namun kita kalau berdoa Hati ini selalu apa? menengadah ke atas. Ya. Ini kalau apa? Fitrah yang salimah demikian. Ya. Bagaimana kita menolak perasaan Allah ada di atas ketika kita berdoa? Ya. Maka Imam Abdul Malik Al ini ya tidak bisa menjawab sampai beliau menangis. Terakhir dia mengatakan Hayyarani Hamadani, Hayyarani Hamadani. Eh, Al Hamadani tadi itu membuat aku bingung. Kenapa? ini tidak bisa dibantah dari fitrah. Fitrah manusia. Ya, semuanya insya Allah bisa merasakan. Ketika dia apalagi jelas menengadakan tangannya ke selangit. Ya Rabbi, Ya Allah. Pasti hati apa? Mengarah ke atas langit. Sampai-sampai ketika kita sujud, wajah kita menempel di lantai, di tanah. Ya, namun ketika kita mengatakan subhan rabbil a'la, hati kita pasti apa? Mengarah ke atas langit. Memang inilah dalil apa? fitrah tidak bisa didusahkan. Ya, tidak bisa apa diingkari. Mungkin lisan bisa mengingkari, namun hati nggak bisa mengingkari. Sebagaimana kisah tadi Abul Ma'ali Al-Juwaini yang dia tidak bisa menjawab apa? Ya, pertanyaan Al-Hamadani karena itu adalah fitrah manusia yang masih normal. Bahwasanya orang yang fitrahnya masih normal, masih sehat, pasti dia menyatakan Allah di atas langit. Kullu mauludin yuladu alal alal fitrah. Kemudian kaidah berikutnya, kullu man ittasafa bil makhluk min sifati kamalin la naqsa fiha fal khaliq aula bihi. Kaidah berikutnya ini yang berapa kaidahnya? Delapan ya. Setiap ya sifat yang dimiliki oleh makhluk ya, dan itu sifat yang sempurna tidak ada kekurangan di dalamnya, maka Allah lebih utama tersifati dengannya. Saya ulangi lagi, kaidah berikutnya, setiap sifat yang ada pada makhluk ya, yang itu adalah sifat kesempurnaan dan tidak ada kekurangan di dalamnya, maka Allah lebih utama untuk ya memiliki sifat tersebut. Karena Allah mengatakan walillahil masal a'la dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi daripada apa? makhluk-makhluknya. Ini bukan apa? Bukan menyerupakan Allah dengan makhluk tidak. Ya, tentunya beda antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kami syai'in wa huwa samiul basir. Akan tapi di sini wajib kita yakini kalau ada sifat yang sempurna bagi makhluk, ya, dan itu sifat yang tidak kekurangan di dalamnya, Allah lebih utama daripada makhluk tersebut. Karena apa? Allah sang khalik. Ya. Contoh misalnya, Ya, kata Pak ulama, arsnya Allah ya, atau malaikat Allah itu adalah makhluk yang paling ya, kuat luar biasa, yang paling perkasa. Allah lebih perkasa daripada apa? Mereka. Itu arti apa? Firman Allah, walillahil masalul al-a'la. Di antara sifat yang sempurna pada makhluk adalah sifatul ilmi. Sifat apa? Ilmu. Maka Allah lebih utama memiliki ilmu apa? Tersebut. Dan ilmunya Allah Beda dengan ilmunya makhluk. Makhluk ilmunya didahului oleh kejahilan dan diiringi oleh apa? Eh kelupaan. Itu apa? Sifat apa ilmunya? Makhluk. Dulunya tidak tahu, belajar kemudian apa? Tahu. Eh dulunya jahil, kemudian tahu, kemudian lupa. Ya. Ini apa? Ada pula yang apa? eh jahil, kemudian lupa kalau dia jahil. Ini lebih parah lagi. Ya. Ilmunya Allah la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak pernah ya jahil wa la yansa dan tidak pernah apa? lupa ilmunya Allah azaliun kekal abadi dari dulu sampai ya tidak terbatas ya la yadhillu rabbi wa yansa. Ini adalah wa kullu ma yunazza anhul makhluq min sifatin naqsin la kamala fiha fal khaliq aula bitanazzu anha. Dan setiap sifat yang buruk ya yang dimiliki oleh makhluk yang tidak kesempurnaan di dalamnya maka Allah lebih utama untuk dijauhkan daripada sifat tersebut ya seperti sifat al-jahal ya sifat kejahilan itu sifat yang buruk bagi makhluk maka Allah lebih utama di ya apa namanya disucikan dari sifat-sifat tersebut sifat dolim itu sifat yang buruk bagi makhluk maka Allah lebih utama untuk dijauhkan dari sifat buruk tersebut. Namun ini semuanya harus dikaitkan dengan kaidah yang pertama dan kedua. Ini semuanya harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul Alaihi Wasallam. Bukan eh, dengan logika semata. Namun ini dalil akal yang mendukung dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insya Allah eh, masih banyak lagi kaidah-kaidah berikutnya insya Allah akan kita tuntaskan meskipun secara global. Wallahu alam, aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www www.uvstar.com.